tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi kita dan kutuan kita Rasulullah SAW keluarga beliau dan juga para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Al-Aqidah al wasithiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Setelah kita menjelaskan tentang tiga ilmu yang wajib dipelajari oleh seorang muslim dan juga muslimah yaitu tentang ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga ma'rifah dinil Islam, agama Islam. Maka kita melanjutkan ucapan beliau rahimahullah masih tentang fitnah kubur. Beliau mengatakan, "Fa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fa yaqulu al-mu'min Allahu rabbi wal islamu dini wa muhammadun nabiyyi." Beliau mengatakan rahmatullah setelah menyebutkan bahwasanya masing-masing dari kita akan ditanya tentang siapa Rohmu, Yaitu siapa yang engkau sembah ketika engkau di dunia. Kemudian ditanya tentang wa dinuk, apa agamamu? Kemudian ditanya tentang waman nabiyuk, siapakah nabimu? Siapakah yang engkau ikuti? Kemudian beliau mengatakan fayutabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Maka Allah SWT akan menetapkan Allah akan menguatkan mengokohkan alladzina amanu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kelak ketika difitnah kubur ketika ditanya oleh dua malaikat tentang tiga pertanyaan tersebut maka Allah akan mengokohkan mereka dengan apa dikokohkan? Bil qawlis sabit. Dengan ucapan yang kokoh. Nah, jadi maksud di sini adalah kalimat tauhid. Yaitu kalimat la ilaha illallah dengan yang Allah SWT akan mengokohkan hati orang-orang yang beriman. Ketika mereka ditanya dan ini keadaan yang tidak mudah. Yang seseorang di alam yang baru yaitu di alam barzah dalam keadaan gelap dan dalam keadaan dia sendiri. Dalam keadaan dia sendiri, tidak ada yang lain. Kemudian didatangi oleh dua makhluk yang mengerikan karena disebutkan di dalam hadis berwarna hitam dan matanya ini berwarna berwarna biru. Ya, yang satunya dinamakan al-munkar, yang kedua dinamakan dengan an-nakir. Ini adalah ya kondisi yang sangat berat dan tidak mudah bagi seseorang untuk menghadapinya. Kemudian ditambah setelah itu ditanya tentang tiga pertanyaan yang yang tidak mudah. Ya, tentang siapa rohmu, siapa yang kau sembah, apa agamamu dan siapakah nabimu. Ya, kita di dunia ya apabila ditanya ya dengan, dengan beberapa pertanyaan yang berat dan ditanya oleh orang yang garang yang sudah kita takut ya dengan wajahnya, dengan mukanya. Dan kita dalam keadaan sendiri di sebuah tempat yang baru bagi kita. Makanya adalah perkara yang bukan bukan perkara yang mudah. Ya, tapi Allah SWT pada saat itu Allah akan mengokohkan dan menguatkan hati orang-orang yang beriman. Yaitu dengan apa? Dengan kalimat tauhid. Dengan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan di dunia. Allah SWT menguatkan orang-orang yang beriman dengan kalimat tauhid ini baik di dunia maupun di akhirat. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan menguatkan, mengokohkan orang-orang yang beriman dengan kalimat tauhid, itu kalimat la ilaha illallah baik di dunia maupun di akhirat di dunia Allah SWT menguatkan hati mereka ketika menghadapi musibah ya dengan kalimat la ilaha illallah tidak goyah hatinya ketika menghadapi kemiskinan ketika menghadapi bencana mengatakan la ilaha illallah tidak berpaling kepada selain Allah azza wajalla Allah kuatkan hati mereka ketika mendapatkan musibah yaitu dengan kalimat la ilaha illallah Demikian pula ketika mereka mendapatkan kesenangan di dunia, Allah kuatkan hati mereka sehingga tidak lalai dengan dunia dan tidak berpaling dari Allah Azza wa Jalla gara-gara dunia dan kenikmatan dunia. Yaitu dengan kalimat La ilaha illallah Yuthabbitullahu alladhina amanu Bil qawli fil hayatid dunya wa fil akhirah Demikian pula di akhirat dan di akhirat diantaranya adalah ketika dia masuk ke dalam alam barzah, alam kubur. Maka Allah akan menguatkan mereka dengan al-qaulu sabit yaitu dengan kalimat tauhid. Kemudian fayaqulul mu'min. Maka orang yang beriman itu orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhir beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk fayaqulul mu'min maka orang yang beriman yang percaya kepada Allah percaya kepada Allah selama di dunianya Allah mengabarkan ya kepadanya tentang sebuah kabar maka dia percaya dan mengimani kabar dari Allah dan beriman dengan rasul yang telah diutus kepadanya. Fayaqulul mu'min maka orang yang beriman saat ditanya dengan tiga pertanyaan tersebut dia akan mengatakan Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadun nabi. Dengan lantang dan tidak ada keraguan bagi dirinya, dia akan mengatakan Allahu Rabbi. Allah adalah Rabbku, Allah adalah sesembahanku yang aku sembah selama di dunia. Aku tidak pernah menyembah kepada selain Allah. Tidak aku serahkan ibadah kepada selain selain Allah. Maka ketika ditanya oleh malaikat, "Man rabbuk?" dengan lantang dia mengatakan, "Allahu Rabbi." Allah adalah Rabbku. Dialah yang aku sembah dan aku tidak pernah menyembah kepada selain Dia. Ini adalah ucapan orang yang mukmin, dikuatkan oleh Allah. Wal Islamu dini. Ketika ditanya tentang apa agamamu, maka dia mengatakan al-islamu dini. Islam adalah agamaku. Itu aku beribadah kepada Allah SWT dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasul yang telah diutus kepadaku yaitu Rasulullah SAW. Di dalam kehidupan sehari-hari ya di dunia senantiasa dia mengamalkan apa yang ada di dalam agama Islam. Dan dia tidak bergerak dan tidak diam kecuali yang berpegang dengan dalil apa yang ada di dalam Al-Quran yang merupakan salah satu sumber agama ini. Demikian pula yang ada di dalam sunnah Rasulullah SAW yang merupakan sumber di dalam agama ini. Ya kehidupannya senantiasa berusaha untuk mengikuti apa yang ada di dalam Quran dan juga hadis Nabi SAW yang merupakan sumber agama Islam. Ya ketika dia beribadah, berusaha bagaimana ibadahnya sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia bermuamalah dengan manusia yang lain, berusaha bagaimana supaya akhlaknya dan muamalahnya sesuai dengan syariat Islam. Demikian pula ketika dia mencari uang, yang mencari rezeki, ia memberi nafkah kepada anak dan juga istri, berusaha bagaimana ia mencari harta yang halal yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya dia benar-benar berusaha untuk mempraktekkan agama Islam ini di dalam kehidupan dia sehari-hari secara kafah, secara sempurna baik di dalam masalah akidah di dalam masalah ibadah, di dalam masalah akhlak, di dalam masalah muamal, di dalam segi ya seluruh segi kehidupan dia. Berusaha untuk mempraktikkan agama ini. Nah, orang yang demikian ya dan inilah sifat orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya diharapkan ketika dia ditanya madinuk apa agamamu maka dia akan bisa menjawab dengan baik dan mengatakan al-islamu dini Islam adalah agamaku kemudian wa muhammadun nabiyyi dan Muhammad adalah nabiku yaitu ketika ditanya siapa nabimu ya siapa nabi yang telah diutus kepadamu siapa yang engkau ikuti maka dia akan mengatakan Muhammad adalah nabiku dan ini akan dijawab oleh orang-orang yang beriman yang mereka memang benar-benar yang secara hati mereka mengakui bahasanya Muhammad adalah seorang Rasulullah dan beliau adalah Rasul yang terakhir yang diutus kepada seluruh manusia dan dia menjadikan Nabi SAW benar-benar sebagai kutuah di dalam kehidupan dia sehari-hari membenarkan apa yang beliau kabarkan dan tidak mendustakan Demikian pula menjalankan perintah-perintah beliau sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang melakukan ibadah sesuai dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang yang demikian dalam kehidupan di dunia dia yang memenuhi hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman dengan beliau sallallahu alaihi wasallam maka diharapkan dia akan menjawab pertanyaan dengan baik dengan mengatakan wa Muhammadun nabi dan Muhammad adalah nabiku. Aku benar-benar yakin beliau adalah seorang nabi yang diutus kepadaku yang aku laksanakan syariatnya, aku laksanakan perintahnya, aku jauhi larangannya, aku benarkan kabar dari beliau sallallahu alaihi wasallam dan aku beribadah sesuai dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah menambah apa yang beliau syariatkan dan juga tidak mengurangi apa yang beliau syariatkan. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya Allah SWT akan menguatkan ya orang-orang yang beriman dengan dengan anugerah dan juga rahmat dari Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Dan kita sebagai seorang yang muslim yang punya saudara maka disyariatkan kita untuk mendoakan bagi saudara kita yang baru saja dikuburkan untuk ya supaya Allah Swt menguatkan hatinya. Ya, dan ini pernah dilakukan oleh Nabi saw setelah beliau menguburkan ya salah seorang sahabat beliau saw di Baqi' Kemudian setelah itu beliau berkata kepada para sahabat beliau yang ada di sekitar beliau saw alaihi wasallam beliau mengatakan istighfaru li akhikum wasalu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al. Boleh mengatakan, "Hendaklah kalian memohonkan ampun untuk saudara kalian." Jadi setelah kita menguburkan, disunahkan untuk yang pertama memohonkan ampun untuk orang yang dikuburkan. Jadi kita memohonkan ampun untuk dia dengan sungguh-sungguh. Ya, e, memohonkan ampun, ya memohon kepada Allah ampunan bagi orang yang baru saja dikuburkan tersebut. Beliau mengatakan istaghfiru li akhikum. Hendaklah kalian yang memohonkan ampun untuk saudara kalian yaitu saudara semuslim. Ya, mungkin ada dosa-dosa dia yang belum sempat dia beristighfar kepada Allah, maka kita sebagai seorang saudara memohonkan ampun untuk saudaranya. Kemudian beliau mengatakan wasalu lahu tathbit. Dan dalam kalian memohonkan ketetapan hati baginya. Minta kepada Allah supaya dikuatkan hatinya fa innahu al-ana yus'al karena sekarang dia sedang ditanya. Dan ini menunjukkan bahwasanya di sana ada fitnah kubur. Ya, ada pertanyaan kubur. Makanya beliau mengatakan fa innahu al-ana yus'al karena sesungguhnya dia sekarang itu setelah dikuburkan ini akan akan ditanya. Oleh karena itu mohonlah kepada Allah supaya dia dikuatkan hatinya. Ini adalah yang disyaratkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin supaya saudara kita dia mendapatkan manfaat ya dan supaya dia kuat di dalam menjawab pertanyaan maka kita mendoakan setelah dikuburkan. Ini cara yang disyariatkan. Adapun yang dilakukan oleh sebagian yaitu mentalkin setelah dikuburkan maka ini tidak disyariatkan. Yang mentalkin dengan mengatakan ya fulan seandainya datang kepadamu dua malaikat demikian dan demikian maka dalam kau menjawab ya demikian dan demikian. Itu mengajari ya mayit setelah dia meninggal dunia atau dinamakan dengan mentalkin menurut sebagian. Maka ini bukan cara yang disyariatkan. Yang disyariatkan adalah kita mendoakan yang memohon kepada Allah meskipun dengan bahasa kita. Ya dengan bahasa kita meminta kepada Allah supaya menguatkan hati saudara kita tersebut. Adapun talqin maka ini hanya disyariatkan ketika sebelum orang tersebut meninggal dunia yaitu dengan mentalkinnya kalimat la ilaha illallah yang ditalkin dan diajari kalimat la ilaha illallah bagaimana supaya terakhir kali ucapan yang diucapkan sebelum dia meninggal dunia adalah ucapan tauhid yaitu mengatakan la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah dan ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhir yang dia ucapkan yaitu sebelum meninggal dunia la ilaha illallah dakhalal jannah maka dia akan masuk ke dalam ke dalam surga. Ya barang siapa yang ucapan terakhir akhiru kalamihi ucapan terakhir yaitu sebelum dia meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk ke dalam ke dalam surga. Dan ini adalah tanda husnul khotimah yang seseorang mengakhiri hidup, hidupnya dengan kalimat tauhid. Ya, dan ini perlu ya praktek di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang sehari-harinya dengan hatinya dia di kalimat tauhid dan dia sering mengucapkan kalimat tauhid dan secara amal dia benar-benar mempraktekkan kalimat tauhid, maka diharapkan dia mudah di akhir hayatnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, apabila dia senantiasa konsekuen di dalam kehidupan sehari-hari memegang kalimat tauhid ini, ya, maka diharapkan dia akan mudah untuk mengatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Jadi seseorang meninggal dunia sesuai dengan kebiasaan dia di dunia. Ya, kalau di dunianya terbiasa dengan kemaksiatan, ya baik dosa kecil maupun dosa besar, maka dikhawatirkan dia meninggal di atas dosa tersebut. Ya, dan ini adalah tentunya sesuatu yang menakutkan bagi kita. Seseorang mengakhiri hidupnya dengan maksiat. Ada sebagian meninggal dunia dalam keadaan dia mabuk. Meninggal dunia dalam keadaan dia berzina. Meninggal dunia dalam keadaan dia melakukan kemaksiatan. Maka ini adalah tentunya perkara yang sangat yang mengkhawatirkan dan membahayakan bagi kita semua. Oleh karena itu seorang muslim ia menjaga ketaatan dia, ia senantiasa menjaga ketaatan dia dan istiqomahnya dia di atas di atas ketaatan. Dan sedikit dalam beramal tapi terus-menerus kita lakukan maka ini lebih baik daripada seseorang banyak langsung akan tetapi terus terputus. Jadi sedikit demi sedikit ya kita melakukan amal sedikit tetapi terus-menerus kita lakukan setiap hari kita lakukan maka ini lebih baik daripada ya seseorang melakukan amal yang banyak tetapi terus terus terputus. Nah, ini adalah e, orang-orang e, yang beriman, maka dia akan dikuatkan hatinya oleh Allah Azza wa Jalla. E, kemudian tadi tentang masalah talqin tadi, tadi itu hanya disyariatkan ya di akhir e, sebelum seseorang meninggal dunia. Dan inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW yang beliau mentalkin yang sebagian orang di zaman beliau dan ini dilakukan sebelum beliau ya sebelum orang tersebut meninggal dunia. Sebagaimana ketika beliau mentalkin paman beliau yaitu Abu Talib ya ditalkin dan saat itu Abu Talib dalam keadaan sakaratul maut. Datang Rasulullah SAW dan beliau masih di Mekah saat itu dan e, terjadi pada tahun 10 kenabian, ya tahun ke-10 setelah beliau menjadi nabi. Datang beliau sallallahu alaihi wasallam ke rumah Abu Talib, paman beliau, dan saat itu dalam sakaratul maut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mentalkin pamannya dan mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah." Wahai pamanku, katakanlah ucapan atau kalimat la ilaha illallah sebuah kalimat yang nanti aku akan berhujah di hadapan Allah yaitu untuk mu yang sebuah kalimat ucapkan kalimat ini yaitu kalimat la ilaha illallah yang dengan kalimat ini insyaallah kelak akan membela di hadapan Allah azza wajalla ya maka e, saat itu Abu Talib ya di di sampingnya juga ada orang musyrikin jadi yang menengok saat itu bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi di sana ada dua orang musyrik yang e, e berada di atas kesyirikannya ya mereka ketika mendengar Nabi Alaihi Wasallam mentalkin dengan kalimat La ilaha illallah Maka dua orang musyrik ini diantaranya adalah Abu Jahal Salah satunya adalah Abu Jahal Dia mengatakan kepada Abu Talib Atargabu an millati Abdul Muttalib Dia mengatakan Wahai Abu Talib apakah engkau benci Dengan agamanya Abdul Muttalib Abdul Muttalib ini adalah bapak dari Abu Talib Ya, Abu Jahal mengingatkan, apakah engkau wahai Abu Talib dia benci dengan agamanya bapakmu yaitu Abdul Muttalib. Artinya orang-orang musyrikin saat itu khawatir apabila Abu Talib sampai mengatakan kalimat La ilaha illallah. Nah, karena kalau sampai mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka nanti berarti dia masuk Islam. Ya, dan ini adalah e, jeleknya teman yang tidak baik. Akibat atau pengaruh dari teman yang tidak baik. Dalam keadaan seperti itu, ya teman-teman yang tidak baik tersebut tidak rela apabila ada temannya yang yang jadi istiqomah atau masuk dalam agama Islam. Dia mengatakan, "Wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Mutalib? Yaitu diingatkan tentang nenek moyangnya. Diingatkan tentang agama nenek moyang. Ya, jadi kalau ngikut Rasulullah berarti benci dengan agama nenek moyang. Nah, Abu Talib yang ketika mendengar ucapan Abu Jahal seperti ini, dan e, apa dia seperti orang Arab yang lain yaitu sangat membanggakan dengan nenek moyang dia tidak mengatakan la ilaha illallah akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi kalkinya dan mengatakan ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan dan laka biha indallah wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah yang dengan kalimat ini aku membela mu di hadapan Allah orang musyrik juga mengulangi lagi Demikian seterusnya sampai akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Artinya meninggal dalam keadaan syirik. Ya, meninggal dalam keadaan syirik. Dan syahidnya di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mentalkin sebelum dia meninggal dunia. Dia mentalkin sebelum dia meninggal dunia dan inilah yang bermanfaat kita mentalkin orang lain yang dalam keadaan sakaratul maut. Baik itu dia adalah seorang muslim maupun non muslim. Ya, seandainya ada seorang muslim yang sedang sakaratul maut, maka kita talqin. Bagaimana supaya dia mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Demikian pula apabila ada non muslim yang kita punya tetangga misalnya yang Nasrani ya atau e, dia bukan muslim misalnya, kemudian kita tahu dia dalam keadaan sakaratul maut. Maka berusaha kita bagaimana supaya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Siapa tahu ya dengan sebab kita Allah swt menyelamatkan dia dari neraka. Karena kalau sampai dia meninggal dunia dalam keadaan dia kafir, maka akibatnya apa? Masuk neraka selama selama-lamanya. Ya, tentunya ini adalah kebinasaan dan keburukan yang yang luar biasa ruginya ya seseorang masuk neraka dalam keadaan dia selama-lamanya tidak keluar dari neraka. Ya, tapi kalau kita datang dan mentalkin dia dengan harapan dia mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka diharapkan dia masuk Islam dan ya e, diharapkan dengan sebab kita dia selamat dari neraka. Baik, Lalu bagaimana dengan orang yang munafik dan juga orang yang kafir? Beliau mengatakan wa ammal murtabu fayaqul ah ah la adri sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Adapun orang yang murtab, yaitu orang yang ragu-ragu. Artinya dia ragu-ragu tentang Islam. Ragu-ragu tentang Allah Azza wa Jalla. Ragu apakah besok ada hari kiamat atau tidak. Adapun orang yang murtab, orang yang ragu-ragu, fayaqul maka dia akan mengatakan yaitu ketika ditanya tentang tiga pertanyaan tersebut, dia mengatakan ah ah itu kalimat yang isinya adalah keraguan dan atau rasa sakit dia mengatakan ucapan ini la adri aku tidak tahu ditanya tentang siapa rohmu tidak tahu ditanya tentang apa, apa agamamu dia tidak tahu ditanya tentang siapa nabimu dia tidak tidak tahu kemudian dia mengatakan sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu Aku dulu mendengar manusia mengucapkan sesuatu dan aku ikut mengucapkan sesuatu tersebut. Jadi di dunianya dia hanya ikut-ikutan. Orang mengatakan ini, dia ikut mengatakan ini. Tidak tahu maknanya, tidak tahu, tidak tahu konsekuensinya. Ini menunjukkan pentingnya kita menuntut ilmu agama. Jangan sampai seperti orang ini dan dia dalam keadaan ragu-ragu, dia mengatakan, aku dulu mendengar manusia mengatakan ini, maka aku ikut-ikutan mengatakan ini dan tidak mengetahui maknanya tidak mengetahui konsekuensi dari ucapan tersebut orang lain mengatakan la ilaha illallah saya mengucapkan la ilaha illallah tidak tahu maknanya padahal maknanya kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah konsekuensinya adalah meninggalkan segala sesuatu yang disembah selain Allah tidak boleh kita bergantung kepada selain Allah Azza wa kita harus tinggalkan perdukunan kita harus tinggalkan jimat, kita harus tinggalkan wafak. Enggak boleh kita yakin dengan ya bintang-bintang, maksudnya bintang ilah yang bisa menurunkan hujan. Tidak boleh kita menyembah kepada jin. Ini adalah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Yang sebagian mengucapkan kalimat ini dan dia tidak tahu maknanya, tidak tahu konsekuensinya. Ya ini perlunya kita yang menuntut ilmu agama, mempelajari. Jangan sampai di dalam yang beragama kita hanya sekedar apa? Ikut-ikutan. Orang pergi ke kanan, ikut ke kanan. Orang ke utara, ikut ke utara. Yang penting lihat banyaknya manusia. Ya, kalau banyak maka itu dianggap benar. Ini kaidah yang salah. Jadi dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa in aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila engkau menaati seluruh manusia, ya, yang ada di bumi. Seandainya aku menaati orang-orang yang ada di bumi, yudhilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Ya, seandainya kita mentaati sebagian besar yang ada di bumi, niscaya mereka akan menyesatkan dari jalan Allah. Ya, dan ini menunjukkan bahasanya, ya sebagian besar manusia ini tidak berada di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis yang lain disebutkan, ya kelak penduduk neraka itu dari seribu orang 999 akan masuk ke dalam neraka. Ya sebagaimana dalam hadis yang dikatakan kepada e, Nabi Adam, ya akhris min dzurriyyatika ba'tsan ilan nar. Ya, keluarkanlah wahai Adam dari keturunanmu utusan-utusan menuju neraka. Kemudian disebutkan dalam hadis tersebut yaitu min kulli alf tis'u e, e, tis'ah wa tis'una wa tis'umi'ah ya dari setiap seribu ada sembilan sembilan ratus 999 ya dari seribu orang keturunan Nabi Adam sembilan sembilan ratus puluh sembilan masuk ke dalam neraka ini menunjukkan bagaimana banyaknya orang yang masuk ke dalam neraka jadi eh, eh, dalam beragama sekali lagi kita harus melihat dalil ya jangan melihat kepada banyaknya manusia ya kita lihat dalil kalau memang sesuai dengan dalil maka itu yang kita ikuti meskipun hanya sedikit. Ya, tetapi kalau tidak sesuai dengan dalil, maka tidak boleh kita ikuti meskipun yang menjadi pengikutnya adalah orang-orang banyak. bimir zabbatin min hadid. Kemudian setelah dia mengatakan ucapan ini, yaitu ditanya dan dia tidak tahu. Atau ditanya dan dia tidak bisa menjawab dengan baik. Fayukrab, maka dia dipukul. Siapa yang mukul? Dua malaikat. Fayudrab maka dia dipukul bimirzabbatin dengan sebuah mirzabbah min hadid dari hadid yaitu dari besi. Ini masuk dengan mirzabbah adalah palu yang besar. Palu yang yang besar dipukul dengan palu yang besar yaitu dari besi. Ya kita dipukul dengan palu yang kecil saja sakit. Ini dipukul dengan palu yang yang besar yang dinamakan dengan mirzabbah fayasih sayhatan yasma'uha kullu syai'in illa al-insan kemudian setelah itu orang tersebut berteriak ya berteriak yasih dengan sebuah teriakan yang didengar oleh segala sesuatu illal insan kecuali manusia didengar oleh hewan ya didengar oleh hewan-hewan ya semuanya mendengar illal insan kecuali manusia. Di dalam sebuah hadis ya kecuali jin dan juga manusia. Ya. Walau sami'aha al-insanu la sa'iqa. Seandainya didengar oleh manusia, niscaya dia akan sa'iqa. Ini maksud dengan sa'iqa ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dia akan meninggal. Ya, seandainya dia didengar oleh manusia, niscaya dia akan meninggal dunia. Ya karena sa'iqah di dalam bahasa Arab ini ada dua makna. Terkadang maknanya adalah meninggal dunia. Sebagaimana firman Allah wa nufiqa fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Maka akan dan akan ditiup sangkakala dan akan meninggal dunia seluruh apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi kecuali orang yang Allah kehendaki. Sa'iqah di sini mak maksudnya adalah mat yaitu meninggal dunia. Dan terkadang di dalam bahasa Arab sa'iqa artinya adalah pingsan. Sa'iqa artinya adalah pingsan sebagaimana yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam ya ketika beliau ia ya, mengatakan kepada Allah hari ini anzur ilai qala lan tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa qarra Musa sa'iqa ya Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk memperlihatkan dirinya. Yaitu ingin melihat Allah. Karena saat itu yang beliau Nabi Musa alaihissalam sudah mendengar kalamullah. Yang mendengar ucapan Allah. Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelah itu beliau ingin melihat Allah swt. Maka Allah swt yang mengatakan kalau engkau masih melihat gunung ini dalam keadaan masih kekar, masih kokoh di tempatnya, engkau akan melihatku. Kemudian Allah memperlihatkan ya dirinya kepada gunung dan gunung saat itu langsung hancur. Ya langsung hancur. Kemudian wa kharra Musa sa'iqa, maka Nabi Musa ia ya, jatuh dalam keadaan dia pingsan. Jatuh dalam keadaan dia pingsan melihat gunung yang hancur lebur. Jadi sa'iqa di sini maksudnya adalah pingsan. Beliau mengatakan walau sami'ahal insan Seandainya teriakan tersebut didengar oleh manusia, niscaya manusia tersebut akan sa'iqah, yaitu ada kemungkinan dia meninggal dunia atau dia dalam keadaan pingsan. Dan tentunya ini adalah suara yang sangat mengerikan. Yang suara yang sangat keras. Ya kita di dunia mendengar ya sekeras apapun suara insya Allah tidak meninggal. Ya. Tetapi di sini seandainya hal ini yaitu teriakan orang tersebut yang diazab di dalam kuburnya sampai didengar oleh manusia misalnya dia akan meninggal dunia. Oleh karena itu rahmat dari Allah SWT yang dijadikan manusia tidak mendengar adanya apa? Azab kubur. Adapun hewan maka mendengar. Hewan ini mendengar. Diceritakan oleh sebagian ya ulama e, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang dahulu terkadang ada ada beberapa orang yang tanya kepada beliau. Ya. E, ketika hewannya ini sakit kuda kalau nggak salah hewannya sakit perut. Ya, mereka biasanya kalau melihat kudanya sakit perut, ini kalau dibawa ke kuburan itu sembuh. Tapi kalau dibawa ke kuburan sana tidak tidak sembuh. Maka saya boleh Islam yang menjelaskan karena kalau dibawa ke kuburan di situ, ini yang dikuburkan di sini adalah orang-orang kafir. Sehingga uh, uh, apa kuda-kuda tersebut mendengar adab kubur Ketika dia mendengar ada kubur maka keluar apa yang ada di dalam perutnya sehingga dia dia sembuh. Tapi ketika dia ke kuburan orang-orang yang soleh, dia tidak mendengar apa? Tidak mendengar azab. Dan ini juga menunjukkan atau menguatkan ya bahwasanya di sana memang ada azab kubur dan ini didengar oleh ya seluruh ya kullu illa insan kecuali manusia. Di dalam hadis disebutkan kecuali jin dan juga dan juga manusia. Di antara hikmahnya karena seperti di sini itu seandainya teriakan tersebut didengar oleh manusia, niscaya akan memudarati manusia tersebut. Demikian pula di antara hikmahnya itu supaya ini tetap menjadi sesuatu yang gaib. Menjadi sesuatu yang gaib. Ya seandainya seluruh manusia mendengar, ya tentunya mereka akan semuanya masuk ke dalam agama Islam. Ya semuanya akan masuk ke dalam agama Islam dan tahu bahasanya kelak ya ketika meninggal dunia seseorang akan diazab di alam alam kuburnya. Tetapi Allah yang menjadikan ini tetap sebagai perkara yang gaib yang membedakan antara seorang yang beriman dengan selain orang yang beriman. Baik. Kemudian setelah itu beliau mengatakan summa ba'da hadil fitnah imma na'imun wa imma adabun ila yaumil qiyamatil kuburah fatu'adul arwahu ilal ajsad. Kemudian setelah fitnah ini itu fitnah kubur. Ya, setelah ditanya tentang tiga pertanyaan ini, imma na'imun wa imma azab. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dia mendapatkan kenikmatan. Itu siapa? Orang yang bisa menjawab ketiga pertanyaan dengan baik. Maka dia akan mendapatkan na'imul qabr. Akan mendapatkan kenikmatan kubur. Ya diberikan alas dari uh, sesuatu yang baik. Kemudian dia akan ditemani ya amal soleh di dunia yang dahulu dia kerjakan. Ya, dan ini pentingnya amal soleh. Dia yang akan menjadi teman kita ketika kita di alam di alam kubur. Ia akan dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang sangat indah yang menemani kita sampai yaumul qiyamah. Kemudian akan diperlihatkan tempat kita di surga dan akan datang ya angin dari surga. Ini di antara naimul qabr yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang beriman saat itu Dia berkeinginan supaya disegerakan hari kiamat Ya karena melihat kenikmatan yang Yang luar biasa yang dia dapatkan di alam kuburnya Ya maka dia berkeinginan segera di Dia disegerakan hari kiamat Karena tentunya apa yang Allah sediakan di jannah Ini lebih besar daripada apa yang dia rasakan di di dalam alam kuburnya wa imma adabun atau dia mendapatkan azab yaitu bagi orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan dengan baik yang seperti orang yang kafir dan juga orang yang e, munafik maka dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan dan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an wa yudhillullahu wa yaf'alullahu dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim maksudnya adalah ketika fitnah kubur ya Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim dan orang zalim di sini mencakup orang yang kafir dan juga orang yang munafik. Allah sesatkan sehingga dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan. Ya meskipun mungkin di dunia dia sering dia mendengar ya orang Islam mengatakan la ilaha illallah, mendengar orang yang azan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Ya tetapi karena tidak dia amalkan, hanya mendengar saja dan dia tidak beriman, maka ini tidak akan bermanfaat bagi orang tersebut. Wa imma azabun ila yaumil qiyamatil kubra atau dia mendapatkan azab Ya sebagaimana dalam uh, hadis Al-Bara Ibnu Azib ya di situ disebutkan tentang uh, sebagian yang dialami oleh orang yang mendapatkan azab kubur ya diberikan alas dari neraka ya dan ditunjukkan tempatnya di neraka kelak kemudian ditemani oleh amal buruknya ya ditemani oleh kemaksiatannya ditemani oleh kekufurannya ya dan ini adalah azab kubur yang dia terima karena kekufuran yang dia lakukan di dunia Demikian pula di antara sebab azab kubur adalah mak maksiat. Al-ma'asi dan juga dosa-dosa besar. Maka ini juga menjadi sebab adanya azab kubur. Sebagaimana dalam hadis ya beliau sallallahu alaihi wasallam lewat di e, lewat di sebuah kuburan atau dua buah kuburan. Kemudian beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Innahuma la yu'adzaban." Sesungguhnya keduanya sedang diadab. Keduanya sedang diazab wa ma yu'adzabani min kabir tetapi keduanya tidak diazab karena bukan karena sesuatu yang besar ya berkeduanya diazab tetapi bukan karena sebab sesuatu yang besar di pandangan manusia ya kemudian beliau mengatakan amma ahaduhuma adapun salah satu di antara keduanya maka dahulu la yastanzihu minal baul yang pertama dahulu tidak bisa menjaga kebersihan dari air kencingnya. Ya tidak bisa menjaga kebersihan, kesucian dirinya dari air kencingnya. Dan ini menunjukkan ya bahwasanya seorang muslim diperintahkan untuk ya e, menjaga kebersihannya, menjaga kesuciannya. Ya apabila dia buang air maka bagaimana ya sesempurna mungkin di dalam beristinja dalam e, dalam bercebok ya demikian pula posisi juga demikian jangan sampai kita buang air kecil kemudian menjadikan ya terciprat kemana-mana najisnya ya terciprat ke, e, ke kakinya atau ke pahanya atau ke pakaiannya bagaimana diusahakan e, ketika kita buang air kecil ini tidak nyiprat kemana-mana ya dan ini adalah sikap seorang muslim demikian dan dalam hadis ini disebutkan ya sebab azab kubur adalah karena tidak menjaga air kencingnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah yang kedua adalah sering melakukan namimah. Fakana yamshi bin namimah. Yang kedua, dia sering melakukan namimah yaitu mengadu domba. Mengadu domba di antara manusia. Dari dua orang temannya yang diadu domba bagaimana supaya putus di antara keduanya atau mengadu domba antara suami dengan istrinya, kakak dengan adiknya, atau mengadu domba antara dua negara, dua daerah, dua suku. Maka ini adalah dosa besar di dalam agama Islam yang diancam pelakunya dengan azab yang di dalam kuburnya. Dan secara umum maksiat ini adalah penyebab azab kubur. Ya maksiat secara umum adalah penyebab azab azab kubur. Oleh karena itu, ya seorang muslim ya segera bertaubat kepada Allah dari kemaksiatan dan jangan dia menunda-nunda yang namanya dosa baik dosa kecil maupun dosa besar. Segera kita bertobat kepada Allah. yang mumpung masih diberikan waktu. Karena kalau sudah nyawa ini sudah sampai ke kerongkongan, sudah sampai tenggorokan, maka tidak akan diterima obatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Allah masih menerima taubat seorang hamba selama dia belum yughargir yaitu belum sampai nyawanya ke tenggorokan. Ya, dan karena itu ini adalah hak dan juga dorongan bagi kita semua untuk segera di dalam bertobat kepada Allah dan jangan kita menunda-nunda. Jangan ditunda-tunda sampai nanti kalau sudah tua atau kalau nanti sudah istiqomah dan lain-lain. Ya selama kita ya masih hidup dan masih diberikan kesempatan segera kita bertobat kepada Allah. Ya dan di dalam sebuah hadis, hatta ibu minad dambi kaman la dambalahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Ya dan untuk bertobat kepada Allah ini perkara yang mudah. Ya apabila terpenuhi syaratnya. Yang pertama adalah kita menyesal. Ya kita menyesal di dalam hati kita ya kenapa kita melakukan dosa ini, melakukan dosa itu dan pedih hatinya ketika mengingat kembali dosa-dosa tersebut. Berarti dalam hatinya ada penyesalan. Ya, kemudian yang kedua dia tinggalkan. Ya, bukan hanya menyesal, tetapi dia ikuti yaitu dengan meninggalkan maksiat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah berjanji, bertekad kuat untuk tidak melakukan maksiat itu kembali di masa yang akan yang akan datang. Ya, ini tiga syarat, <clears throat> tiga syarat diterimanya taubat seseorang apabila dosanya berkaitan dengan hak orang lain yaitu kezaliman yang dilakukan kepada orang lain maka ditambah dengan syarat yang keempat yaitu diharuskan untuk mengembalikan hak tersebut kepada orang lain kalau misalnya dia pernah mencuri atau dia pernah mencopet berarti dosanya di sini berkaitan dengan hak orang lain untuk diterima tobatnya harus mengembalikan ya uang tersebut kepada yang punya yang berhak kalau dia tahu orangnya dan tahu jumlahnya maka harus dikembalikan yang kepada orangnya. Baik dengan terus terang atau kalau takut terjadi mudarat maka bisa dia mengembalikan dengan sembunyi-sembunyi. Ya lewat orang lain misalnya. Dan kita berpesan jangan bilang kalau saya yang memberikan atau dikirim pakai pos misalnya yang penting sampai kepada orangnya. Haknya sampai kepada orangnya, ya. Ini adalah apabila dosanya berkaitan dengan orang lain yaitu kezaliman kepada orang lain maka harus kita kembalikan haknya. Jadi ini adalah syarat-syarat bertobat yang jangan kita tunda karena yang namanya dosa ini bisa menjadi sebab yang seseorang mendapatkan azab kubur. Ila yaumil qiyamah al-kubra sampai terjadinya hari kiamat yang kubro. Yang sampai terjadinya hari kiamat al kubro. dan ini menunjukkan di sana ada azab yang dilakukan atau terjadi menimpa seseorang sampai hari kiamat. Artinya semenjak dia dikuburkan, ya sampai terjadinya hari kiamat ini adabnya mustamir. Adabnya terus. Ya. Dan ini seperti adab yang menimpa orang yang kafir, demikian pula orang yang munafik. Ya maka adabnya terus-menerus sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya siang dan malam ya ditunjukkan kepada mereka adab kubur atau mereka ditimpa adab kubur. Sebagaimana firman Allah ya ketika Allah menceritakan tentang Fir'aun yang masuk ke dalam alam kuburnya. Allah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha huduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Allah mengatakan neraka akan ditunjukkan kepada mereka yaitu kepada Firaun dan juga orang-orang yang mengikuti dia Guduan wa asyia Baik di pagi hari maupun di sore hari. Ya akan ditunjukkan kepada mereka. Dan ini maksudnya adalah adab kubur. Dan ini juga merupakan dalil adanya adab kubur dan bahwasanya ada kubur ada di antaranya yang mustamir yaitu sampai pada hari kiamat tidak berhenti seperti yang Allah timpakan kepada Firaun dan juga orang-orang yang mengikutinya dan di sana ada adab kubur yang berhenti Artinya tidak terus-menerus sampai hari kiamat. Yang contohnya adalah ya ada kubur yang menimpa sebagian orang yang beriman. Yang tadi kita katakan berbuat maksiat di dunia dan Allah tidak mengampuni ya kemaksiatan tersebut. Maka dia mendapatkan ada kubur sesuai dengan haknya. Ya, ini terkadang bisa terputus. Ya, terkadang bisa terputus, bisa berhenti. Karena sebab apa? Di antaranya adalah karena sebab doa orang yang mendoakan untuk dia. Ya. Meskipun dia berada di rumahnya, tidak harus kita berziarah kubur. Ya, kita mendoakan untuk orang tua kita, mendoakan untuk si fulan, mendoakan untuk si fulanah. Ya, semoga Allah mengampuni dosanya selama dia di dunia. Kemudian Allah menerima doa kita, maka Allah yang menghentikan adab yang menimpa fulan dan fulanah tersebut di dalam alam kuburnya. Jadi kadang ya adab yang menimpa saudara-saudara kita dari orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, ya itu bisa terputus dan bisa berhenti karena doanya orang yang mendoakan kebaikan untuk dirinya di dunia. Oleh karena itu jangan kita malas ya untuk mendoakan orang-orang yang sudah mendahului kita. Ya, mendahulu, eh, yang mendahulu kita ya kita doakan ya semoga Allah mengampuni dosa mereka, ya semua orang Islam secara umum dan dan juga ya orang-orang yang kita kenal khususnya orang tua kita demikian pula e, keluarga kita adik kita anak kita istri kita ya siapa tahu doa kita dikabulkan oleh Allah dan diterima oleh Allah sehingga yang sebelumnya diadab oleh Allah karena sebab dosanya kemudian dengan sebab doa kita akhirnya Allah hentikan adab tersebut tentunya ini adalah kenikmatan yang luar biasa dan ini yang mereka tunggu karena mereka untuk mengucap, mengucapkan astagfirullah sudah tidak mampu. Ya, sudah tidak mampu mengatakan astagfirullah. Oleh karena itu kita yang ber, yang yang eh, saudaranya yang masih dalam keadaan hidup dan kita masih bisa mengucapkan doa yang kita mendoakan kebaikan untuk mereka ya. Kemudian juga e, ini termasuk keutamaan kita berziarah kubur. Ya, karena ziarah kubur di antara isinya adalah berdoa yaitu memohon ya memohonkan ampunan bagi orang yang sudah meninggal dunia. Nabi SAW dahulu sering berziarah kubur. Ya dan Aisyah radhiallahu anha menceritakan setiap kali datang giliran beliau itu giliran Aisyah maka Nabi SAW di akhir malam beliau berjarak ke Baqi' dan di antara doa beliau SAW Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah la lahiqun as'alullah lana wa lakumul afiyah beliau mengatakan assalamualaikum ahlad diyah semoga keselamatan atas kalian wahai penduduk negeri keselamatan dari apa di antaranya adalah keselamatan dari azab kubur ya assalamualaikum ahlad diyah memohon kepada Allah supaya menyelamatkan mereka di antaranya dari azab kubur minal mu'minina wal muslimin dari kalangan orang yang beriman dan juga orang yang Islam. Wa inna insyaallah lalahiqun. Sesungguhnya kami akan menyusul kalian. Itu akan meninggal dunia sebagaimana kalian meninggal dunia. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Aku memohon kepada Allah untuk kami dan juga untuk kalian al-afiyah. Al-afiyah ini hampir sama dengan keselamatan. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika ziarah ziarah kubur. Jadi kita berziarah kubur tujuannya adalah untuk mendoakan orang yang dikuburkan. Itu memohon kepada Allah supaya Allah memberikan kebaikan, keselamatan, ampunan bagi orang yang sudah dikuburkan. Ini adalah maksud dari ziarah. Jadi bukan kita meminta kepada orang yang dikuburkan. Ya justru kita yang memohon kepada Allah untuk mereka, bukan justru meminta kepada orang yang dikuburkan. Baik. Ila yaumil qiyamatil kubra sampai datang yaumul qiyamatil kubra yaumul qiyamah yang besar. Karena yaumul qiyamah atau al-qiyamah ini ada dua. Ada al-qiyamatu sugro dan ada al-qiyamatul kubra. Al-qiyamah yang sugro yang kecil ini maksudnya kematian kita. Kematian kita masing-masing manusia apabila dia sudah meninggal qamat qiyamatuhu berarti dia sudah menghadapi kiamat. Dan kiamat di sini maksudnya adalah kiamat yang sugro. Dari sana ada al-qiyamatul kubra, ya kiamat yang besar, yaitu bangkitnya manusia dari alam kubur. Ya, al-qiyamatul sugra adalah meninggalnya kita. Jadi kalau kita meninggal berarti kita sudah mulai kiamatnya, tapi khusus bagi bagi kita, ya orang yang meninggal dunia tersebut. Dan di sana ada kiamat yang umum, yaitu untuk seluruh manusia yang dinamakan dengan al-qiyamatil al-qiyamatul kubra yaitu kiamat yang besar dinamakan al-qiyamah ya karena manusia saat itu qamu, ya mereka berdiri, bangkit. Ya sehingga dinamakan dengan yaumul qiyamah. Ya, tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian akan ditiup sangkakala yang kedua, maka tiba-tiba manusia mereka berdiri dalam keadaan mereka menunggu, yaitu menunggu apa yang Allah lakukan. Dan ini adalah dalil ya tentang al-qiyamatul kubra yang tentang akan dibangkitkannya manusia seluruhnya ya tidak terkecuali yang awalin dan juga yang akhirin dan orang yang pertama kali akan dibangkitkan adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya belilah yang akan pertama kali dibangkitkan dan akan terbuka ya kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam yang ada di kota Madinah. Belilah yang pertama kali akan dibangkitkan oleh Allah azza wajalla. Dan ini terjadi setelah tiupan sangkakala yang kedua. Karena tiupan sangkakala kelak akan terjadi dua kali. Tiupan sangkakala yang pertama maka akan meninggal seluruh manusia semuanya saat itu. Yang saat itu masih hidup maka akan meninggal dunia. Yang sebagaimana firman Allah, "Wa nufiqa fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah." Akan ditiup sangkakala itu oleh malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala yaitu Israfil ya dan ini adalah ijma' para ulama bahwasanya yang meniup sangkakala adalah Israfil malaikat yang bernama Israfil akan meniup sangkakala tersebut dan akan meninggal seluruh apa yang ada di langit dan juga di bumi kecuali yang Allah kecualikan ya dan malaikat Israfil disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis saat ini sudah bersiap-siap Nah, di zaman beliau itu sudah bersiap-siap. Artinya dia senantiasa melihat ke atas dan matanya tidak berkedip dan sangkakala sudah berada di mulutnya. Dan dia eh, eh, senantiasa melihat ke atas dan tidak berkedip takut apabila sewaktu-waktu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan kita untuk mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan dialah Allah Subhanahu wa taala ni'mal wakil, sebaik-baik penolong. Ya. Dan ini menunjukkan bagaimana malaikat Israfil dia sudah bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa hum qiyamun yanzurun." Kemudian akan ditiup sangkakala yang kedua kalinya. Jadi yang pertama meninggal seluruh manusia. Kemudian setelah itu akan yang berlalu beberapa waktu ya di, di mana dalam saat itu ya semua manusia dalam keadaan sudah meninggal dunia. Dan antara dua tiupan ini adalah 40. Antara dua tiupan ini jaraknya 40. Yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan baina an-nafqataini an-nafqataini arba'un. Antara dua tiupan itu 40 ya yang meriwayatkan di sini adalah Abu Hurairah. Beliau ditanya oleh ya para sahabat yang lain atau orang yang mendengar dari beliau 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Ya karena beliau mengatakan ya antara dua tiupan ada 40. Beliau ditanya 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Maka Abu Hurairah tidak menjawabnya karena beliau tidak punya ilmunya. Itu yang beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ya e, di masa itu yaitu selama 40 ya antara dua tiupan disitulah Allah SWT menurunkan hujan yang menurunkan hujan yang ringan yaitu seperti gerimis yang menurunkan hujan yang ringan seperti gerimis Rasulullah SAW mengatakan thumma yursilullah au qala yunzilullah mataran ka'annahu tallu au dhillu fatambutu minhu ajsadun nas. Kemudian Allah mengirimkan hujan. Ya, seperti tol. Ya, tol ini adalah hujan gerimis. Ya, di masa itu di antara dua tiupan tersebut Allah menurunkan hujan seperti gerimis. Kemudian tumbuhlah jasad manusia dari sebab ya dari sebab gerimis tersebut. Ya, dari sebab gerimis tersebut maka akan tumbuh jasad manusia dan disebutkan dalam hadis yang lain yang nanti akan ya akan tumbuh seperti tunas. Tahu tunas ya? Apabila datang hujan, maka akan tumbuh dari biji-bijian apa? Tunas. Demikianlah jasad manusia telah akan menjadi ya akan tumbuh seperti tunas, ya. Dan ini akan ya eh, akan dimulai dari dinamakan dengan ajmud danab. Ajbu adzanab yaitu tulang ekor yang digambarkan oleh Nabi saw Bahasanya bahwasanya jasad kita ini akan hancur kecuali tulang ekor. Ya tulang ekor yang ini telah akan tetap ada dan dari situlah akan tumbuh kita kembali. Itu setelah turun hujan yang gerimis tadi maka akan tumbuh ya jasad manusia dimulai dari tulang ekor tersebut sampai menjadi ya manusia yang sempurna. Baik. Kemudian setelah itu baru ya ditiup sangkakala, ditiup ya sangkakala yang kedua kalinya mengatakan fatu'adul arwahu ilal ajsad. Itu apabila sudah ditiup sangkakala yang kedua ya dikembalikan dan dikembalikan e, jasad kepada e, di, dikembalikan arwah kepada jasad-jasadnya itu apabila sudah sempurna penciptaan manusia kembali itu seperti ketika dia e, di dunia yang dikembalikan kembali jasadnya sebagaimana yang Allah sudah janjikan dan ditiup sangkakala yang kedua maka akan bangkit kembali manusia. Ya, tsumma nufikha fihi ka fa idzahum qiyamun yanzurun. Ya, kemudian akan ditiup sangkakala yang kedua kalinya maka tiba-tiba manusia akan berdiri dalam keadaan yang turun yaitu menunggu apa yang akan yang apa yang apa yang akan dilakukan kepada mereka akan dikembalikan arwah yang kepada jasad-jasadnya. ya yaitu e, e, yang dimaksud dengan arwah ya ruh adalah yang dengannya manusia hidup yang dengannya manusia hidup dan ruh meskipun belum pernah kita melihatnya tapi dia adalah ada ya dia adalah ada dan memiliki sifat-sifat dan Allah mengatakan wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi ya Allah mengatakan dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh tentang arwah tentang nyawa maka beliau mengatakan kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya ruh itu nyawa adalah termasuk urusan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak pernah melihatnya, tetapi kita yakin di sana ada arwah. Ya dan kelak al arwah itu ruh-ruh kita ini akan dikembalikan kepada jasad. Ya fa idza hum qiyam yanzurun, maka tiba-tiba mereka dalam keadaan berdiri, dalam keadaan menunggu apa yang akan dilakukan uh, kepada mereka. Kemudian setelahnya beliau mengatakan wa taqumul qiyamah allati akhbara Allah biha fi kitabih wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ajma'a 'alaiha almuslimun maka bangkitlah hari kiamat yang sudah dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an demikian pula dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah ijma' ini adalah kesepakatan kaum muslimin Insya Allah akan kita lanjutkan keterangan tentang ucapan beliau ini besok ya pada kesempatan yang sama. Nah, apakah batal wudhu menyentuh istri? Para ulama berselisih pendapat tentang e, menyentuh wanita apakah membatalkan wudhu yang seseorang atau tidak. Yang menyentuh lawan jenis apakah membatalkan wudhu yang seseorang atau tidak. Ini adalah perselisihan yang ma'ruf yang dikenal di kalangan para ulama. Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau berpendapat membatalkan. Ya, ya beliau berpendapat apa? Membatalkan. Beliau berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla, "Aula mastumun nisa" atau kalian menyentuh wanita. Beliau mengartikan memaknai lamastum di sini adalah menyentuh di sekitar menyentuh maka membatalkan wudhu. Ini adalah pendapat beliau rahimahullah berdasarkan firman Allah Azza wa Jal yang ada di dalam surat An-Nisa demikian pula surat Al-Maidah. Itu firman Allah aula mastumun nisa atau kalian menyentuh wanita. Dan di sana ada pendapat yang lain di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal beliau berpendapat bahasanya ya menyentuh wanita ini tidak membatalkan wudhu ya beliau berpendapat tidak membatalkan wudhu dan beliau berdalil dengan e, sabda atau apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW karena beliau diceritakan oleh Aisyah istri beliau radhiyallahu anha bahasanya beliau yang terkadang ketika keluar dari rumah dan akan melakukan sholat yaitu mengimami manusia maka beliau mencium sebagian istrinya mencium sebagian istrinya kemudian beliau keluar rumah dan langsung mengimami sholat tidak berwudu ya tidak berwudu artinya tidak menganggap wudunya batal gara-gara mencium istrinya ya, sehingga eh, sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan tidak membatalkan wudu karena Nabi saw mencium istrinya yang sebelum sholat dan beliau tidak berwudu kembali demikian pula dalam hadis yang lain beliau sholat malam kemudian ketika beliau bersujud yang menggeser kaki Aisyah radhiallahu anha. Menggeser kaki Aisyah radhiallahu anha dan beliau tidak mengulangi wudhunya. Ya tidak mengulangi wudhunya atau tidak mengulangi solatnya, Ya kemudian berwudhu kembali, kemudian solat kembali tidak. Ya gara-gara menyentuh kaki Aisyah radhiallahu anha dan ini menunjukkan juga bahasanya e, menyentuh wanita eh, membat, e, tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan wudhu. Dan beliau mengatakan bahasanya firman Allah Azza wa Jal awla mastumun nisa yang atau menyentuh wanita ini maksudnya bukan menyentuh kulit seperti ini tapi maksud menyentuh di sini adalah lebih dalam dari itu maknanya lebih dalam dari itu yaitu maksudnya berjima bersetubuh ini maksudnya dan Allah yang mengungkapkan ya dengan kalimat la, la mastum yaitu menyentuh maksudnya adalah makna yang lebih dalam dari dari itu yaitu berjihad. Dan ini yang Allah gunakan di dalam ayat yang lain. Ya ketika Allah SWT menyebutkan tentang kafaratul zihar. Ya. Allah SWT mengatakan walladzina yudhahiruna minkum min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa apabila ada ya di antara kalian yang ingin kembali dari ziharnya Ya seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku dan ini adalah ucapan yang haram. Dan dia ingin kembali kepada istrinya, yaitu ingin mendatangi istrinya maka tidak boleh mendatanginya kecuali apabila sudah membebaskan budak. Allah mengatakan min qabli ayyatamasa sebelum keduanya saling bersentuhan. Membebaskan budak sebelum keduanya saling bersentuhan. Maksudnya apa bersentuhan di sini? Berjima. Ya sebelum keduanya berjima ya bersetubuh maka diharuskan untuk apa? Laki-laki tersebut untuk membebaskan seorang budak. Dan ini menunjukkan ya kalimat ya la mastum atau menyentuh di sini maknanya adalah lebih dalam dari itu yaitu apa? berjima. Allah taala alam. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.